rahimani wa rahimakumullah suatu hal yang jelas menjadi cita-cita dan harapan mulia bagi seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhiratnya sebagaimana seorang muslim dia tidak akan mau dan tidak akan, suka sekaligus berlindung kepada Allah akan menimpa pada dirinya yaitu kesusahan dan kecelakaan dan kerugian yang akan menimpa di dunia dan di akhiratnya dia. Oleh karena itu maka hendaklah kita merenung dan berpikir sekaligus mengkoreksi apa yang telah kita lakukan dan yang telah kita perbuat yang kita yakini selama ini untuk dijadikan bahan pertimbangan akan kedepannya jauh lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dunia ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dunia ini adalah hari amalan Nam al yaum yaumul amal bila hisab di dunia ini adalah hari amalan tidak dihisap sebagaimana hisap telah di hari kiamat. Wal ghad kata beliau wal ghad yaumul hisab bila amal. Dan nanti di hari kiamat itu hari pembalasan. Hari perhitungan amal sudah nggak ada amalan lagi maka di dunia inilah merupakan tempat kita bertanam dan kita beramal. Demikian pula nasihat yang mulia dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an Hasibu qabla an tuhasabu Hendaklah kalian senantiasa mengkoreksi introspeksi diri melihat dan menilai diri kalian sendiri. Adakah amalan kita ini yang salah menurut syar'i? Adakah amalan kita ini yang keliru menurut Allah dan Rasulnya? Adakah amalan kita ini yang kurang tepat atau yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita koreksi, muhasabah introspeksi diri. Naam qabla an tuhasabu sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah, diperhitungkan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barakallahu fikum seorang muslim apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan apa yang dia yakini sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik, pasti kebaikan yang dia dapati. Kalau itu jelek, maka jangan menyesal kecuali dirinya sendiri. Oleh karenanya, maka ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang tentu ayat yang akan saya baca ini antum semua sering membacanya dan antum semua hafal insyaallah taala demikian pula para ustadz-ustadz kita pun telah menjelaskan tentang kandungan ayat yang akan saya baca ini dari tafsir para ulama ahlus sunnah yang telah disampaikan sekian kali yaitu surat Al-Asr. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin." illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr di ayat ini Allah bersumpah dan sumpah Allah kepada makhluknya itu khusus hanya untuk Allah. Tidak boleh kita contoh demi masa yang itu merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala wal asri dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan ini perkara yang sangat penting Al-asr demi waktu masa di waktu itulah hamba Allah berbuat di waktu itulah hamba Allah bertanam apa yang ditanam oleh hamba Allah apa yang diperbuat oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan panen apa yang dia perbuat atau apa yang dia tanam di dunia ini, di waktu ini, di asr ini. Wal asri. In kana khairan fa khairun. Kalau dia menanam kebajikan dalam dunia ini, kalau dia melakukan amalan baik di dunia ini, pasti akan dia dapati kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana syarran fasyarran wal billah. Kalau kejelekan yang dia tanam dia akan mendapati balasan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti tidak akan zalim kepada hambanya. Wa lil 'abid. Allah pasti nggak akan mungkin zalim kepada hambanya. Dibalas oleh Allah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyesal kecuali diri sendiri. Dunia di masa inilah seorang muslim, seorang hamba Allah bertaruh, berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di ayat tersebut disebutkan oleh Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Allah katakan dan Allah pastikan dalam ayat ini bahwa semua manusia itu pasti rugi kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Nah, diawali dengan huruf inna yang itu taukid. Inna insan, sesungguhnya al insan. Al insan itu manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Al alif lam yang ada pada al insan itu menurut ulama ahli lughah itu lil istighraq. Jadi semua manusia kata Allah pasti rugi lafi khusrin sungguh dalam kerugian kerugian yang akan diderita oleh manusia ini dunia dan akhiratnya illalladzina amanu wa amilus solihati wa ta'wasobil haq wa ta'wasobil sabr kecuali yang tidak merugi dan pasti tidak rugi adalah mereka orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas iman tersebut. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atasnya. Wa amilus solihat dan beramal soleh. Amalan dikatakan soleh ketika amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu amalan soleh dan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika seorang muslim beramal tidak ikhlas karena Allah dia bertendensi untuk dipuji oleh orang lain untuk dilihat oleh orang lain dan tujuan-tujuan dunia lainnya bukan karena Allah bukan untuk Allah murni maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, jika seorang Muslim beramal suatu amalan yang ikhlas karena Allah, betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Oleh karena itu Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya yang paling baik amalannya akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas murni hanya untuk Allah tabaraka wa taala dan paling benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang hamba beramal ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, Allah tolak. Demikian yang Rasulullah sebutkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Bukhari Muslim Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Wa fi riwayat li muslimin man amila amalan laysa li amruna huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami kata Rasulullah atau barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami kata Rasulullah, tidak ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, tertolak. Mardudun ala sahibi, dikembalikan oleh Allah kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mukhlishon, kalaupun dia seandainya diikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disuri tauladani, untuk dicontoh, untuk ditaati, sehingga ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cermin bukti dia taat kepada Allah. Sebagaimana bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti dia bermaksiat kepada Allah. Demikian pula ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijamin masuk surga Ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk jannah. Akan masuk surga illa man aba kecuali yang enggan. Kecuali yang tidak mau masuk jannah. Kila waman ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk jannah. Ikhwati biddin, a'azani wa azakumullah. Allah utus Rasul untuk ditaati. Fir'aun diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara penyebabnya bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu Allah abadi ke dalam Al-Qur'an, fa'asau fir'aunur rasulah. Fa'akhaznahu akhdaw wabila kata Allah Fir'aun bermaksiat kepada Rasul Allah kepada Nabi Musa alaihissalam maka kami siksa, kami azab Fir'aun dengan azab dengan siksaan yang sangat menyedihkan, memedihkan. Naam, oleh karena itu seorang menyatakan cinta kepada Allah. Naam, bisa saja semua kaum muslimin mengaku dan mengumandangkan dan mendakwakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengakuan ini nggak bisa dibenarkan sampai dibuktikan. Dan tidak ada pun satu orang muslim serendah apapun ilmunya dia yang dia menyatakan aku benci kepada Allah. Nggak ada seorang muslim yang benar-benar muslimnya demikian. Semua akan menyatakan cinta kepada Allah. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dia cinta kepada Allah yang sebenar-benar cinta dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah, "In kuntum tuhibbunallaha kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, pasti Allah cinta kalian. Dengan sebab apa? Dengan sebab kalian mengikuti Rasul. Bukan sekedar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang muslim mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum diampuni oleh Allah dosanya. Suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya seorang muslim tatkala dia mentaati dan mencontoh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mutlak yang tidak mungkin juga Allah terima amalan hambanya ketika dia sesuai dengan tuntunan Rasul, namun tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Innamal a'malu niyat. wa innama likulli mri'in ma Amalan-amalan itu bergantung niatnya. Dan seorang beramal itu nam dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Akan dia dapati sesuai dengan niatnya. Nah, Rasulullah memberikan contoh faman kanat hijratu ilallah wa rasul. Fa hijratu ilallah wa rasul. Rasul memberikan contoh suatu amalan ibadah yang mulia hijrah. Barang siapa yang hijrahnya betul-betul ikhlas karena Allah, dan karena Rasulnya ingin mendekat dengan Rasul untuk belajar agama Allah kepada Rasulnya, maka hijrahnya dia karena Allah dan karena Rasulnya. Namun ketika hijrahnya dia dengan tujuan untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi kata Rasulullah, "Waman kanat li dunia yusibuhu aw yang kihuha fa hijratuhu ila ma ilaih." Maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia cintai. Dapat dunia, dapat wanita, tidak dapat apa-apa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika tidak ikhlas. Nah, lain asyrakta la yahbituna amalu kata Allah. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalan kamu. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala murni dan mutabatul Rasul mencontoh dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang. Itulah amalan soleh. Amalan soleh. Ini yang tidak merugi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh, watawasobil hak, watawasobis sabar dan dia saling menasihati dengan cara al-haq dia nasihati dengan kebenaran agar berakidah-akidah yang hak, agar beramal-amalan yang hak, agar berucap dengan ucapan yang hak. Ini yang sering dinasihatkan satu dengan yang lainnya. Al-haq adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Demikian pula yang datang dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita yakini kebenarannya, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita tun contoh, wajib kita benarkan merupakan bukti persaksian kita Muhammad Rasulullah adalah membenarkan, meyakini, mencontoh, menjalani apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tunduk pada perintahnya. Nah, ini yang terjadi. Ini yang ketiga yaitu saling menasihati dengan kebenaran. Ini yang tidak merugi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati dengan al-haq sabr dan saling menasihati dengan kesabaran. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Empat perkara inilah yang menyebabkan seorang muslim keluar dari kerugian dunia akhiratnya. Beriman kepada Allah, sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Antum tahu iman kepada Allah ini nilainya tinggi nilainya tinggi tidak sebatas yang kita ucapkan mungkin iman kepada Allah, iman kepada Allah. Artinya banyak kaum muslimin menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Yang dibutuhkan bukan sekedar pernyataan. Kalau pernyataan itu mudah diungkapkan, namun praktek hidupnya. Ketika salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah pertanyaan yang dia menginginkan. Dengan pertanyaan tersebut dia masuk surga. Nah, maka dan dia tidak akan bertanya kepada yang lainnya setelah itu. Rasul menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kul amantu billah tu mustaqim." Ucapkan oleh engkau amantu billah Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah di atas ucapan tersebut. Istiqomah di atas pernyataan iman kepada Allah dengan melakukan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dia kerjakan sebagai wujud imannya dia kepada Allah dan dia mudawamatu alal haq terus menerus berbuat kebaikan ini yang dikatakan iman kepada Allah dan dia itu betul-betul istiqomah. Yang mana balasannya seorang yang benar-benar jujur dalam ucapan iman kepada Allah ini, kemudian istiqomah di atas pernyataan tersebut, jannah surga yang Allah janjikan. Demikian kata Allah dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbunallah sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah beriman kepada Allah, benar-benar iman yang jujur, kemudian istiqomah. Kemudian istiqomah di atas pernyataan Rabbunallah ini, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat turun kepada dia, turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, menjelang meninggalnya orang-orang yang menyatakan Rabbun Allah kemudian istiqomah di atasnya turun para malaikat sembari menyatakan jangan kamu bersedih hati dan jangan bersedih takut dan jangan bersedih hati wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan beri kabar gembira para malaikat yaitu jannah yang dijanjikan kepada kalian semua Dijanjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah kemudian istiqomah di atasnya. Al istiqomah mudawamatul hak Dia terus menerus continue di atas al-haq dan berbuat al-haq isobah. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedidu au qaribu. Hendaklah kalian berucap, hendalah kalian berbuat hendaklah berkalian berkeyakinan as-sadat yaitu benar. Itu hakikat istiqomah. Awqaribu. atau kalian terus berusaha untuk mendekat kepada al-haq tersebut. Ini hakikat istiqomah. Ikhwati fid a'azan wazakumullah, empat perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beramal soleh Nah, kemudian saling mengingatkan dengan al-haq tadi dan sabar. Ikhwati fiddin, a'azan wazakumullah, sabar. Kita bahas satu poin ini di majelis ini adalah sabar. Sabar adalah ibadah sekaligus akhlak yang mulia. Seorang yang bersabar mendapatkan janji dari Allah kemuliaan yang besar di antaranya innallaha ma'as-sabirin sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar ini sabar demikian pula dalam Al-Qur'an di ayat lain juga Allah sebutkan Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab dipenuhi oleh Allah tanpa hisab tanpa batas sekehendak Allah nah ini sabar Sabar dalam hal apa? Sabar ketika dia menjalani taat kepada Allah. Sabar ketika dia menjauh maksiat kepada Allah. Dan sabar ketika dia tertimpa musibah. Naam. Ikhwati fiddin. A'azani wa'azakumullah. Aun ibni Abdullah rahimahullah menyatakan al khairul ladzi la syarra ba'dahu atau ma'ahu yaitu al afiyatu ma'asyukur asyukru ma'al afiyah asyukru ma'al afiyah was sabru ma'al musibah kebaikan yang tidak dicampuri kejelekan dengannya, Kejel, kebaikan yang tidak disertai kejelekan padanya adalah ketika orang itu bersyukur tatkala memiliki afiah, sehat wal afiah badannya dia. Disyukuri adanya sehat yang ada pada dia, afiah di mana kehidupan dia yang Allah berikan sehat dan waktu yang longgar itu dimanfaatkan dan diperjuangkan dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala syukur ma'al afiyah wasabru ma'al musibah dan sabar ketika dia tertimpa musibah sabar kekuatan jiwa seseorang dalam menahan dan menanggung beban ketika dia beramal amalan yang soleh yang benar ikhwati fiddin a'azani wa akhlak sabar ini akhlak yang mulia akhlak yang mulia dan baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim ketika beberapa sahabat Ansor minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi, minta lagi diberi lagi, hatta nafidama indah sampai habis di tangan Rasul. Kemudian Rasul menyatakan, "Ma yakunu indi min khairin falan udda falan udakhirahu ankum. nah Tidaklah ada kebaikan pada diriku kata Rasulullah. Gak mungkin aku akan simpan untuk kalian. Aku akan berikan kepada kalian semua yang ada pada diri saya. Kebaikan apa kebaikan itu berupa harta maupun ilmu. Kemudian Rasul menyatakan waman yasta'fif yu'iffahullah. Waman yastagni yugnihillah. Waman yatasobbar man yatasabbar yusabbirhullah. Wa ma ahadun ita'an khairan wa awsa' minas sabar. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya tidak mengharap apa yang ada pada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, dia jaga kehormatan dia, mintanya dia kepada Allah yang menciptakan kita dan yang berizki kita, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Waman dan barang siapa yang merasa cukup qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan bagi dia. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan pada dia perangai sabar. Wa ma utiya ahadun ita'an khairan wa awsa' minas sabar dan Allah tidak memberi kepada hambanya sebuah pemberian yang jauh lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ikhwati fiddin, a'azani wazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar kalian Sabarlah kamu seperti sabarnya para ulul azm. Seperti sabarnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihim salam, Nabi Musa dari kalangan rasul-rasul Allah SWT dan Rasul mempraktekkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan mentaati perintah Allah tersebut untuk berbuat sabar. Nam, Ikhwati fid din, A'azani kesabaran Rasul luar biasa. Nah, mereka nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasul Allah tersebut diapakan oleh kaumnya? Nabi Nuh diapakan oleh kaumnya? Nabi Isa diapakan oleh kaumnya? Bani Israel yang kebiasaan mereka adat mereka membunuh para nabi-nabi Allah. Nabi Musa diapakan? Sampai Allah Allah itu mengutus Rasul ya sekaligus memberikan mukjizat kepada Rasul itu untuk melemahkan perkara yang muncul di kala itu dari kalangan mereka orang-orang jahili atau yang Yahudi atau yang lainnya Bani Israel di kala itu. Naam. Di masa Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam Nah, pengobatan demikian marak mau demikian canggih pengobatan mereka. Diutuslah Nabi Isa oleh Allah SWT dan untuk menjatuhkan dan melemahkan kedokteran atau pengobatan yang ada pada mereka di kala itu. Agar yakin bahwa yang di sisi Allah itu pasti lebih baik dan lebih benar keadaannya dengan diutusnya seorang rasul Nabi Isa alaihissalam ketika ada orang sakit diusap langsung sembuh. Nah, bukan hanya sekedar itu. Mati, sudah dikubur. Bangun lagi. Namun mereka masih belum beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah dan Nabi Isa alaihissalam. Sebagian mereka. Nah, bahkan malah Nabi Isa mau dibunuh, mau disalib. Malah itu Nah, sehingga Allah serupakan dengan Nabi Isa, ulakan syubihalahum. Nah, wa ma salabu tidak disalib. Nabi pun diserupakan oleh Allah. yang disalib bukan Nabi, Nabi Isa alaihissalam. Adatnya mereka membunuh nabi-nabi Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam dikala itu mewabah penyakit sihir praktek sihir yang luar biasa. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam dengan sebuah tongkat ketika ditaruh di tanah di bumi langsung jadi ular. Nah, itu pun juga demikian. Mereka belum beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sebagian mereka hanya sedikit yang ikut boleh. Nah, walaupun hitungannya banyak, kaumnya Nabi Musa alaihissalam tapi sebagian mereka nggak beriman kepada Nabi Musa dengan adanya itu. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah SWT dikala orang-orang jahiliyah ahli dalam berbuat syair. Syair-syair mereka ahli dalam berbuat syair, mengarang syair. Diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah untuk mematahkan dan melulantakan syair-syair mereka. Beriman yang beriman dan kufur yang kufur. Ikhwati fiddin, a'azani wazakumullah. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesabaran beliau. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ada hari yang paling dahsyat selain Uhud ya Rasulullah?" Atau nah, untuk perang Uhud, perang yang luar biasa kekalahan kaum muslimin di kala itu sekitar 70 sahabat syahid di medan perang. Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga demikian. Naam, penjaga Rasul satu demi satu terbunuh, satu demi satu meninggal syahid. Sampai pada akhirnya mereka mengira bahwa yang ter, yang dibunuh terakhir itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga dia lari dan tanggal gigi beliau dan berlumuran darah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud yang demikian dahsyat. Ditanya Rasulullah, apakah ada yang lebih dahsyat dari Uhud ya Rasulullah? Kata Rasulullah ada, yaitu ulah kaum. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, dilempari sampai bengkak kakinya, bukan sudah dilempari, itu sakit fisik, tusuk pedang sakit fisik, tapi lisan mereka, mulut mereka yang kotor dan mencerca mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul menyatakan ada yang lebih dahsyat yaitu sampai pada akhirnya Rasul berdiam. Datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam dari malaikat, malaikat Jibal, malaikat yang menjaga gunung menyampaikan salam dan kemudian datanglah kedua malaikat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aku utusan Allah Subhanahu Wa Taala ya Muhammad, kamu minta apa? Kalau kamu menghendaki gunung ini aku tumpahkan kepada mereka sehingga mereka semua binasa semua mati, aku akan lakukan sekarang juga agar mereka ini semua mati. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, jangan. Aku berharap dari keturunan mereka ini ada yang ya'budun Allah, ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang misalnya ada seorang tokoh dilempar kepalanya berdarah. Nampak pengawalnya tanya, "Ya Bapak, Pak Ketua, Pak Tokoh, diapakan mereka?" Sikat, sikat, ikat. Nah, apa mungkin? Jangan sabar, tidak apa-apa. Ikhlas anak. Mungkinkah demikian? Yang ditokohkan mereka, yang bukan ahlu sunnah. Nah, yang bukan ahlu sunnah. Mungkin bukan sikat, bunuh. Itu mungkin. Bukan sikat lagi, bunuh. Nah, itu dilempar kepalanya berdarah kalau dimaki-maki. Apa kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barakallahu ya ikhwan sosok yang betul-betul mulia akhlaknya yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak sehingga wajib kita mensuri tauladani akhlak yang mulia itu tahu antum barakallahu fikum itu terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia terbagi menjadi dua. Satu adalah jibili sijian yang kedua takasuban seorang hamba Allah, seorang muslim di dalam mendapati akhlak yang mulia ini terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia itu merupakan pemberian dari Allah yang sifatnya jibili, karakter, sijian karakter bagi dia sehingga dia berakhlak mulia. Pemberian dari Allah sekaligus menjadi karakter bagi dia. Bahwa dia adalah orang yang akhlaknya mulia. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu suban. Ada yang dia itu upaya betul bersungguh-sungguh serius untuk mengakhlaki mulia untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kedua perkara ini adalah perkara yang baik dan mulia. Apakah itu yang sifatnya jibili atau sijian atau yang takasuban? Itu semua mulia. Hanya saja para ulama khilaf di dalam menentukan mana yang lebih afdol dari keduanya. Apakah yang jibili tadi yang siji yang tadi itu atau yang takasuban? Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlak itu lebih cenderung merojeh yaitu yang jibili yang siji yang pertama tadi. Yang lebih afdol bukan yang jelek, yang kedua jelek takasuban jelek. Semua baik hanya yang lebih afdol. Kenapa? Nah, Sebagian ulama menyatakan tidak. Yang lebih afdol adalah yang takasuban. Kenapa dikatakan lebih afdol? Karena usahanya itu. Karena perjuangannya dia menjadi orang yang mulia akhlaknya. Karena keseriusannya, kesungguh-sungguhannya ini. Sehingga nilai itu lebih afdol bagi dia. Nah, kata yang ulama yang seperti Syekh Utsaimin dan yang misal dan yang bersama beliau bahwa yang utama lebih utama itu adalah yang jibili atau yang sijian adalah ketika orang ini diletakkan di mana saja muncul akhlak mulianya. Nah, muncul akhlak mulianya. Dia bergaul dengan orang tuanya, akhlak mulia muncul. Bergaul dengan kaum muslimin, akhlak mulianya muncul. Bergaul dengan para masyayikh, akhlak mulianya muncul. Bergaul dengan orang-orang awam, akhlak mulianya muncul. Maka itu aku tahu. Antum tahu barakallahu fikum kasus ini, naudzubillah min dzalik ya ikhwan, di negeri kita yang dia itu berdakwah. Naam, seorang syekh datang ke daerah tersebut yang bawa mana syekh ini membawa amanatnya Syekh Robi hafizahullah itu Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah membawa amaratnya Syekh Robi. Tanya kepada seorang dai tersebut yang memang akhlaknya nggak baik. Syekh di depan dia tanya, "Kaif dakwah kuna? Kaif dakwah? Bagaimana dakwah di sini?" Tahu antum? Nah, ini apa ini? Aku mohon maaf, apa ini? Hah? Tusuki kan? Itu dengan enaknya jawab kakinya begini sambil makan irisan semangka sama melon. Dakwah kuna hakadha syekh. Hakadha syekh. Hakadha syekh. Ismin akhlak hada. Kakinya begini, barakallahu fikum ikhwan, billahi min dzalik. Di depannya syekh membawa amanah dari Syekh Robi hafizahullah. Kiai, dai kama Kaki begini. Wah, ini makanan di sini ada. Eh, al nam Syekh kata, dakwah eh, kata. Sambil makan ditanya oleh Syekh. Wah, ini yang dipakai. Nah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ikhwati fiddin, Azakumullah. Makanya kata beliau rahimahullah yang lebih afdal adalah yang jibili. Keduanya baik. Oleh karena itu maka barakallahu fikum kita sekarang berusaha berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki akhlak yang mulia. Dan sabar itu bagian dari akhlak yang mulia. Sedemikian tinggi posisi dalam Islam di mana Allah memberikan kepada seorang yang paling baik dan paling luas adalah sabar. Sabar ketika taat kepada Allah luar biasa. Sabar ketika menjauh maksud kepada Allah. Ketaatan kepada Allah yang dia tekuni, terus sabar, terus rintangan demi rintangan dia hadapin, dia jalani untuk terus taat kepada Allah. Kemaksiatan yang menganga di depan kita, kita jauhi, kita hindari, kita tepis. Sekalipun itu menganga di depan kita, terus menggoda kita. Kita tinggalkan, kita jauhi. Bentuk apapun. Dan ketika Allah memberikan sakit kepada kita dan yang sejenisnya, kematian saudara, keluarga, ayah, ibu, istri dan sebagainya, anak kita atau rezeki yang ditakar oleh Allah sehingga kita menjadi orang miskin, sabar. Ini yang dipenuhi oleh Allah pahalanya tanpa hisab sekehendak Allah. Sementara kita meyakini dalam hadis yang sahih bahwa amalan hamba Allah itu dibalas oleh Allah. Naam, 10 sampai 700 kali lipat. Adapun sabar sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagaimana tadi disampaikan yaitu 40 menit ini sudah lebih. naam labas insyaallah taala kita waktu ada waktu 5 menit untuk tanya jawab, maka fadhol. Allah.

Tetap kata Allah di ayat lain, wal 'afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa yang memaafkan itu lebih baik apalagi dia berbuat baik setelah itu. Hukum asal boleh ketika orang dicubit, cubit juga. Jangan lebih. Ya, Orang cubit kita, kita cubit. Ini cubit, cubit boleh sah halal. Tapi kalau lebih zalim. Tapi ketika memaafkan lebih afdol. Ada salah seorang khalifah ketika itu subhanallah mengundang para gubernur ini. Para para orang-orang penting diundang. Begitu kumpul semua budaknya itu mengeluarkan marak. Marak ini kuah panas. Dibawa kepreset, tahu oh, kepreset? Tumpah kepada anaknya yang betul-betul lucu. Tersiram dan mati. Kira-kira kalau sekarang Ya, anaknya tokoh tidak pesantren atau apa, kiai itu apalah namanya lah. Punya anak pembantunya bawa kuah ketumpah ke anaknya. Kira-kira kisos mungkin gitu atau ya apa tidak tahu apa yang akan sampaikan. Kira-kira itu khalifah betul-betul diam tercengang dan malu malu di depan hai di depan hadirin menoleh kepada budaknya ya sudah anak maafkan antum jawab dia budak ini wal afina nas wallahu yuhibbul muhsinin ya betul orang maafkan orang lain itu mulia dan Allah cinta pada orang yang berbuat baik dimaafkan masih kurang ya sudah tak merdekakan kamu merdeka Wadah. Nah, ikhwati fiddin, a'adzanuzakumullah, secara hukum asal boleh sama, ya kan? Tapi memaafkan tetap lebih afdol. Nah, barakallahu fikum. Baik. Paham tuh? Nah. Ada yang lain? Hmm, fadal. Tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Apa katanya Abu Bakar Siddiq ketika ditanya? Kenapa? Kamu kau semuanya? Kamu punya apa? Jawabannya tahu. Aku punya Allah dan Rasulnya. Siapa yang imannya seperti itu Abu Bakar Siddiq? Siapa? Ada. Dan infak yang berlebihan kata Allah al-israf disebutkan ya oleh Iyas bin Muawil dalam Ibnu Katsir disebutkan adalah infak yang dikeluarkan selain untuk jalan Allah. Dia bantu maksiat, syirik dibantu, bid'ah dibantu, maksiat dibantu. Seberapa pun jumlahnya itu dia israf, tabdzir Berlebihan dan melampaui batas. Seberapa pun jumlahnya, dan seberapa pun banyaknya tidak israf ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini barakallahu fikum eh, tidak ada pertentangan. Dan siapa yang seperti Abu Bakar sedik imannya? Ada barakallahu. Beliau itu manusia termulia. Manusia termulia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar siddiq Yang Rasul menyatakan Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Langsung sebut. Nah, Ikhwati bidin, a'azan uzakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas gunung Uhud. Nah. Tiba-tiba gunung Uhud goncang. Goncang gunung Uhud. Goncang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya ke gunung Uhud umkut Uskun ya Uhud. Berhenti, diam wahai Uhud. Sesungguhnya di atas kamu itu adalah seorang nabi dan siddiq wa sahibah wa syahidan. Di atas kamu itu ada aku sebagai nabi dan siddiq dan kedua syahid. Bayangkan sudah disebut sebelum meninggal loh ini oleh Rasulullah bakal mati syahid kedua-duanya ini yaitu Umar bin Khattab sama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu Abu Bakar As-Siddiq manusia kunna na'uddu katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kunna na'uddu khairu ummatin ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman kami berbincang-bincang dan menyebut bahwa sebaik-baik umat manusia setelah Nabi dan Rasul tentunya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baina ahurina di tengah-tengah kami. Nah, antum tahu Abu Bakar dan Umar sedemikian mulianya. Umar Khattab ingin menyamai kemuliaannya tapi nggak bisa. Barakallahu fikum. Mas sudah. Namun naudzubillah dengan aliran yang sesat dan aliran yang najis Syiah Rafidhah dikafirkan Abu Bakar dan Umar dikafir dikafirkan nah nggak cukup nggak puas mengkafirkan Abu Bakar dan Umar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu dituduh pezina aliran najis aliran apa najis Syiah Rafidhah Naam, na'udzubillah min dzalik, ikhwan. Hati-hati antum. nah, Keluarga antum dan saudara antum dari aliran yang menghalalkan dusta ini. Dusta yang haram itu dihalalkan oleh Syiah Rafidhah najis ini. Auzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Apa ini kepanjang sekali ini? Kayak teks ramah ini. Ahsan dibacakan Afwan Tulisannya mirip dokter Jadi harus harus apa? Apoteker yang baca. Fadal. Satu-satu. yang diarahkan meliputi mustajab anak yatim, kerabat, fakir dan miskin pertanyaannya bila mereka semua yang disebutkan di atas ada dalam keadaan yang mau diimpan itu terbatas mana yang perlu Allah sebut dalam Al-Quran wa ati dar kurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tabdira. Maka al kurba ada hak. Apalagi dia tetangga, kerabat lagi, maka kurba yang lebih berhak. Ya orang miskin nggak mungkin nggak mungkin apa? keberadaan ada. Wadal adal hak wal miskin. Miskin? Mampu di situ, tulisannya miskin. Ya bukan miskin namanya kalau mampu. Nah. Kerabat ya, miskin sama orang miskin bukan kerabat, kerabat lebih berhak. Kerabat miskin. Kemudian orang miskin itu kerabat lebih berhak. Nah. Terus bila kita diharapkan dengan golongan misalnya anak yatim dan fakir yang yatim anak anak laki-laki sementara yang fakir perempuan dewasa mana yang dahulukan Barakallahu fikum ini umum pertanyaannya berarti ya. baik kalau umum kedua-duanya itu sama-sama memiliki faedah nah sama-sama memiliki keutamaan begitu Yatim itu memiliki keutamaan ketika dia dikafil oleh seorang muslim. Dibiayai, dididik, dipelihara. Kata Rasulullah SAW, Ana wa kafil yatim kahatan fil jannah. Aku dengan orang yang mengkafil anak yatim seperti ini di surga nanti. Dekat. Fakir juga demikian. Sekian ayat, sekian hadis menunjukkan zakat mereka dapat Kenapa? Karena yatim tidak belum tentu dia miskin. Belum tentu. Tapi keutamaannya besar dalam mengkafilnya. Menjaga hartanya. Nah, ketika dia tidak miskin. Menjaga hartanya, dipelihara jalannya, dijaga, dikembangkan dan yang lain. Pahalanya besar. Nah, fakir juga demikian. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Di penghujung pesan Rasul kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman. Nah, yaitu antaranya adalah uh, ajari kepada mereka bahwa Allah menjadikan zakat kepada mereka tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nah, yaitu diberikan diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada yang fakir dari mereka. keutamaan juga sendiri berbeda keutamaannya. Nah, mana yang lebih diutamakan? Ya, kan? Yang lebih diutamakan adalah mana yang lebih memerlukan. Anak pakai bahasa memerlukan di sini. Nah, takut keliru. Mana yang lebih memerlukan itu?